Beberapa ayat telah kita sebutkan terkait dengan dampak-dampak negatif salah memilih teman. Yang pertama ialah dia akan terpengaruh oleh sahabatnya tadi. Dia akan terpengaruh oleh sahabatnya tadi. Terpengaruh pada kesyirikannya, kekufurannya kalau dia kafir musyrik, terpengaruh dengan penyimpangan penyimpangannya kalau dia orang yang menyimpang, terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya kalau dia ahli syubhat terpengaruh dengan berbagai macam fitnah-fitnahnya kalau dia fatan ahli fitnah terpengaruh dengan kefasikan-kefasikannya kemaksiatan-kemaksiatannya kalau dia ahli maksiat terpengaruh dengan akhlak-akhlak buruknya ketika dia seseorang yang memiliki akhlak yang tercela seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam al mar'u ala dini khalilih Orang tergantung agama sahabat Garibnya Ini sangat membahayakan Dan juga ketika kita bermajelis Duduk Bersengkrama dengan orang-orang yang jelek seperti itu Maka kita dihukumi berdosa Sama seperti teman-teman majelis kita Filwizri sawa Dosanya sama Seperti yang telah kita baca ayatnya innakum idzan mithluhum maka kalau kalian masih juga bermajlis dengan orang-orang itu padahal di sana ayat-ayat Allah dikufuri diingkari ayat-ayat Allah diolok-olok masih juga engkau bermajlis dengan mereka maka kalian sama dengan mereka yakni dosanya sama mengandung dosa yang sama ancaman yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dijelaskan tadi barakallahu fikum bahwasanya akibat jelek berteman dengan yang jelek adalah penyesalan di hari kiamat. Nadamah wa hasrah yaumal qiyamah. Adanya penyesalan, kepiluan, kepedihan nasib di hari kiamat nanti yang tidak mungkin dia ulang lagi yang kedua kalinya di dunia ini yang disebut dalam Al-Quran yang telah kita baca sebelumnya Barakallahu fikum di, di Al-Furqan ayat yang ke-27 dan setelahnya Ya laytani ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idza'ani wa kana asyaitanu lil di khadula Yang berikutnya lagi yang yang sudah kita sebutkan barakallahu fi adalah akibat jelek dari pertemanan dengan orang-orang jahat di dunia ini Nanti di yaumul qiyamah pertemanan tadi akan berbuah, akan ber, berubah menjadi permusuhan. Akan terjadi permusuhan di kalangan mereka sendiri di yaumul qiyamah. Akan saling menyalahkan nanti di yaumul qiyamah. Bahkan ketika sudah masuk dalam nerakanya Allah Azza wa Jal Bagi yang sudah dipastikan sebagai ahlun nar Dalam neraka juga saling gontok-gontokan dalam neraka orang-orang yang lemah tadi akan mendoakan kejelekan bagi para penyesatnya dari eh, teman-temannya, tokoh-tokohnya, dai-dainya yang menyesatkan dia ketika di dunia. Didoakan supaya dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, dikasih adab yang dua kali lipat oleh Allah Azza wa Jal. Itu semuanya kejadiannya dia yaumul qiyamah. Peristiwanya bahkan di pada mahsyar, bahkan ketika sudah dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya lagi adalah ancaman neraka. Bagi orang-orang yang punya kecondongan hati, kecocokan hati, apalagi bersahabat, berteman dengan orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong kepada orang-orang yang walim itu sebab kamu akan disentuh oleh api neraka. Condong ulfah saja diancam dengan neraka, apalagi majlis dengan mereka, apalagi bersahabat, berteman dengan mereka, maka ancaman nerakanya lebih keras lagi. Barakallahu fikum. Di samping apa yang telah disebutkan barakallahu fikum, ada ayat yang lain juga menjelaskan kepada kita tentang akibat jelek persahabatan bermajelis dengan orang-orang jelek. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah 78 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Lu'inal kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alu Dilaknat kata Allah. Telah dilaknat orang-orang yang kafir itu dari kalangan Bani Israel melalui lesan Nabiullah Daud dan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Sebabnya dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Dan yang ketiga, dahulu mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh amat jelek apa yang mereka perbuat itu. Syahidnya pada poin yang ketiga. Tidak saling mengingkari, tidak saling mencegah kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Ancamannya sangat mengerikan, termasuk sabab datangnya laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang bermajelis dengan orang yang fasik, dengan ahli maksiat, dengan orang yang menyimpang, orang yang sesat, kamu tidak mengingkari mereka, tidak mengingkari kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka, kefasikan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, maka dia dan satu majelis tadi diancam dengan ancaman yang sama sebab datangnya laknat Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir menjuluki majlis-majlis maksiat dan semisalnya sebagai al-majalis al-mal'unah. Al-majalis al-mal'unah, majlis-majlis terlaknat. Dengan ancaman ayat ini, dengan ancaman ayat ini. Majlis yang di sana full kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, penyimpangan majalis mal'unah. Dia bisa selamat ketika dia bangkit mengingkari mereka semua, eh, melaksanakan ingkarul mungkar, dia pergi dari situ. Selamat dari ancaman tadi. Tapi kalau masih di situ senang dengan mereka, nyaman dengan mereka, bahkan sudah fly dengan mereka, terbawa auranya mereka, terkena ancaman yang sama. Sabab laknat dan itu merupakan perbuatan menyerupai perbuatannya Bani Israel dari kalangan orang-orang kafir Bani Israel. Nauzubillah min dzalik. Sehingga efeknya mengerikan. Ancaman-ancamannya sangat pedas, sangat mengerikan. Ancaman dunia dan ancaman di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi barakallahu fikum. Dari akibat jelek bermajelis bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang adalah kisah cikal bakal munculnya sekte khawarij. Ini soal ini. Resmi banget ini, insyaallah. Baik. Nah, mau dikirim ke kantor pos ini, insyaallah. Baik, ikhwan. Kisah cikal bakal munculnya sekte khawarij. Disebutkan dalam riwayat dan itu sangat masyhur dikeluarkan oleh Imam Mudarimi dalam mukaddimah sunan beliau dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari Al-Hakam bin Mubarak dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari bapaknya lagi dia menceritakan kami pernah duduk bermajelis di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum sholat zuhur. Kalau beliau keluar, kami biasa menemani beliau jalan menuju ke masjid. Tiba-tiba datang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Datang tanya, apakah sudah keluar Abu Abdurrahman? yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami mengatakan belum. Beliau pun duduk bersama dengan kami sampai Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Begitu keluar, kami langsung berdiri bangkit berjalan ber, berjalan menuju ke masjid bersama dengan beliau eh, dengan beliau radhiyallahu taala anhu arba. Ketika itulah sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bertanya menyampaikan berita kepada Abdul bin Mas'ud. Katanya Abu Musa ya Abu Abdurrahman, "Inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartu." Walam ara walhamdulillah ila khaira. Ya Abu Abdurrahman, tadi barusan saya lihat di masjid sesuatu yang saya ingkari. Aneh nih pokoknya. Tapi saya pandang baik insya Allah Alhamdulillah baik insya Allah Kata beliau Ibnu Mas'ud Mahu apa yang kamu lihat? Katanya Abu Musa al-Ash'ari In istafasa tarahu Kalau kamu umur panjang Kamu akan lihat mereka di masjid Katanya Abu Musa al-Ash'ari Saya melihat di masjid Ada suatu kaum Duduk berhalakoh-halakoh Duduk berhalakoh Halakoh itu memutar ya kan Membuat sebuah lingkaran halakoh Mereka menunggu sholat ya dari sebuah sholat ke sholat yang lainnya dari maghrib ke isya atau semisalnya nunggu sholat masing-masing halakoh ada satu orang laki-laki di tangan mereka ada kerikil-kerikil kecil ada hasok Kata sang laki-laki ini mengatakan kepada halakohnya kafiru mi'ah Takbir Satu sekali mereka takbir sambil kerikilnya digeser ke temannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini terus geser ke temannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 100. Halilu mi'ah. Ya Allah, tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah terus begitu. Demikian seterusnya. Sabihu mi'ah dan demikian seterusnya. Katanya Ibnu Mas'ud, "Madza qulta lahum?" Apa yang kamu sampaikan kepada mereka tadi wahai Abu Musa? Katanya Abu Musa, "Aku tidak menyampaikan apa-apa. Saya menunggu keterangan dari engkau wahai Ibnu Mas'ud." Namanya mengembalikan kepada yang lebih alim di sini. Katanya Ibnu Mas'ud, "Afala amartahum ayya'utu sayyiatihim wa dhaminta alla yabi'a min hasanatihim?" Kenapa tidak kamu katakan kepada mereka? Kamu perintahkan kepada mereka, hitung saja kejelekan kalian. Akan dijamin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Malah yang dihitung kok malah tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Hitung kesalahan mereka sendiri. Allah akan menjamin tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka. Ini mereka berjalan sama-sama. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق Beliau pun pergi menuju ke masjid bersama dengan rombongan tadi sampai masjid masih ada halaqah itu. Beliau pun berdiri di satu halakoh dari halakoh-halakoh tadi. Beliau mengatakan kata Ibnu Mas'ud, "Ma hadzal arakum tasna'un?" Apa ini? Yang saya lihat kamu perbuat ini Perbuatan apa yang kamu kerjakan sekarang ini Mereka mengatakan Ya Pak Abdurrahman Hasa Na'udu bihi takbir Wa tahlil Wa tasbih Wa tahmid Kerikil Ya Pak Abdurrahman hanya kerikil Kerikil Kami hanya menghitung-hitung tasbih Tahmid Takbir Tahlil dengan kerikil ini Maka kata Ibnu Mas'ud fa'udu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai' Lebih baik kamu hitung kesalahan kalian. Saya jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kamu sedikit pun. Nah, mengatakan mengingkari, waihakum ya umat Muhammad. Ma asra halakatakum. Celaka kamu wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kamu binasa. Lihat, para sahabatnya Rasul masih banyak Pakaiannya Rasul belum usang, belum rusak. Bejananya Rasul belum pecah. Artinya baru kemarin beliau wafat, belum lama kamu udah binasa seperti ini. Belum mengatakan wallazi nasi biyadih demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihi baba dalalah. Demi Allah kamu ini di atas sebuah agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad atau kamu membuka pintu kesesatan? Kata mereka, "Ya Abu Abdurrahman, ma ardinil khair." Wallah demi Allah ya Abu Abdurrahman, kami enggak punya niatan mencari kebaikan. Kami baik aja niatnya tasbih, takbir, takrikil. Ma ardinil khair kata mereka. Katanya beliau, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ingin kebaikan tapi tidak mencapainya. Kenapa Ivan? Caranya salah. Lalu beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim." Ada satu kaum nanti membaca Al-Qur'an tidak sampai tenggorokan mereka. Ini sifatnya apa, Ivan? Sifatnya kaum Khawarij. Dibawakan oleh beliau hadis Rasul tentang kaum Khawarij. Kata Ibnu Mas'ud wa aimullah ma adri la'alla aktsarakum minhum. Sungguh demi Allah, saya tidak tahu. Jangan-jangan mayoritas kalian termasuk Khawarij ini. Langsung beliau pergi. Thumma tawalla'an. Berkata sang rawi yang bernama Amr bin Salamah setelah sekian tahun lamanya Beliau mengatakan ra'aina ammata ulaikal hilak yuta'inunana yauman nahrawan ma'al khawarij. Saya lihat sendiri mayoritas orang yang di halaqah-halaqah tadi mereka perang melawan kami, menikam kami bersama dengan kaum Khawarij pada perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu peperangan di masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah Khalifah Ali bersama dengan para sahabat memerangi kaum Khawarij. Namanya perang Nahrawan. Mayoritas yang dihalakau tadi gabungnya bersama dengan kaum Khawarij. Bayangkan ya ikhwan. Dari sini ikhwan azakumullah bahayanya majelis dengan seseorang dan pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan bid'ah amaliyah-amaliyah yang menyelisihi sunnah. Awalnya majelis zikir pakai kerikil, ujung-ujungnya jadi teroris, jadi khawarij. Hati-hati. Awalnya kecil penyimpangannya, dibiarkan, dilestarikan, ujung-ujungnya menghalalkan darah kaum muslimin. Itu efek negatifnya bersahabat dengan orang-orang jelek mereka yang tambah jelek, kamu yang terlibat di dalamnya juga terbawa oleh kejelekan mereka. Awalnya kerikil, ujungnya kerikil bom. Iya, namanya bom kerikil. Gitu ya. Awalnya ngitung-ngitung tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kerikil. Ujung-ujungnya ngitungi bom kerikil dilemparkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kaum muslimin, bukan kepada orang kafir. Ini dampak yang sangat mengerikan ketika bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang. Apalagi memang majlisnya dia dengan kaum khawarij. Persahabatannya dengan kaum khawarij. Anti pemerintah yang muslim. Mengkafirkan penguasa yang muslim. Mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Ia tambah jadi yang majelis sama ahli zikir aja ujung-ujungnya bisa khawarij apalagi majelisnya dia sahabatnya dia temannya dia asli khawarij ya tambah asli khawarijnya begitu pula persahabatan dengan pihak-pihak yang lain yang menyimpang barakallahu itu ini bahayanya salah pilih teman salah pilih sahabat salah pilih majelis ujung-ujungnya menghalalkan darah kaum muslimin Allahul musta'an. Ambil pelajaran dari kisah ini barakallahu fikum. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Yang berikutnya. Di antara ada dampak negatif salah memilih teman atau bersahabat dengan orang-orang yang jelek ialah mujarrad ru'yatihi tudzakiruka bil ma'siyah semata-mata melihat teman yang jelek tadi langsung mengingatkan kamu dengan memori-memori kemaksiatan baik kemaksiatan yang nampak atau yang samar hmm? Kira-kira tergambar nggak Ivan? Nah, bermajelisnya dengan orang-orang yang biasa mabuk-mabukan. Cangkruannya, persahabatannya, temennya dengan yang semacam itu. Yang narkoba, narkotika, entah yang dihisap, entah yang pil yang diminum, atau cairan yang ditenggak, atau suntikan yang disuntikkan, dan segala macamnya. Itu kan wajahnya wajah-wajah para pemabuk. Ya. Semata-mata melihat orang-orang tadi itu tergambar pada kamu kemaksiatan dalam bentuk minum minum kamu. Wajah-wajah fly. Seseorang yang dulu saya mengatakan dulu pernah bersama dengan mereka. Dulu. Insaf. Alhamdulillah insya menjauh dari mereka kan gitu ya menjauh dari mereka. Tiba-tiba kembali kepada habitat yang semula. Lagi futur, lagi patah semangat taklimnya, lagi error, lagi hang. Hah? Ketemu kawan lama. Kan? Habitat yang lama tadi Langsung memori-memori masa lalu yang kelam-kelam itu Muncul kembali Kalau tidak segera kamu rem Kamu tinggalkan mereka Kamu kemudian malah bergabung dengan mereka Halas Dengan semata-mata memandang wajah-wajah fly ini Kamu ikut-ikutan fly Akan terbawa Selamat datang kawan yang telah lama hilang Selamat datang kawan yang telah lama hilang Anda masih mengingat kami Mari bergabung bersama dengan kami hmm. Ah, jangan sok suci <laughs> Jangan sok suci Coba satu kali ini aja Ini ada yang terbaru Di zaman kamu dulu ini belum ada Masalah eh? Kayak pengalaman ya Bukan pengalaman Pandai menggambarkan Ada kalau itu eh? Gitu kira-kira bahasanya ya. Hmm, ada yang baru. Kamu memandang mereka semua pemandangan-pemandangan orang fly. Teman-teman yang jelek langsung teringat yang lalu itu. Akhirnya itu eh, ya udahlah. Coba satu. Langsung sudah main sudah sudah besinya mesinnya ya kan. Hah, sudah langsung subi depan dia. Eh, produk baru. Hmm. Baru semua memang. Baru kelas itu Apa ini diminum? Shhh, tambah lagi. Eh? Wah, rupanya kawan kita ini masih punya memori. Masya Allah. Tambah lagi suntikannya. Terus begitu. hilang sama mereka. Itu kenapa ya azakumullah. Dalam bab taubat, dalam bab bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuhah di antara syarat kesempurnaan taubat diminta untuk menjauh dari habitat lama. Apa dalilnya? Kisah pembunuh 100 nyawa. Sebelumnya 99 nyawa. Sudah kepingin insaf, minta ditunjukkan orang yang paling alim di situ, ditunjukkan seorang pendeta ahli ibadah di situ. Bilang, Wahai pendeta, saya kepingin insaf, saya kepingin taubat. Apakah mungkin saya diterima taubatnya? Kamu dosa apa? Saya telah membunuh 99 nyawa. Hah? Ya, kamu nggak dapat taubat. Kamu nggak mungkin terima taubatnya. Kamu telah besar dosanya. Marah dia, sikat sekalian. Lengkap 100. Nyawa yang ke 100 nyawanya ahli ibadah yang jahil. Tapi semangat taubatnya muncul kembali terus membuncah, membuncah, membuncah begitu ya. Tanya lagi siapa yang paling alim? Ditujukan seorang alim yang punya ilmu. Saya telah membunuh seratus nyawa. Saya kepingin taubat, bikin, bikin, bikin. Apakah saya mungkin bertaubat? Jawabnya, iya. Tidak ada yang menghalangi kamu untuk bertaubat. Tapi kamu ada di lingkungan yang jelek. Pindah. Ke sana, di daerah sebelah sana ada satu kaum yang solihin yang beribadah kepada Allah. Kamu ke sana, ibadalah kepada Allah di sana. Ini yang dijadikan saksi Evan. Syaitnya adalah di antara bentuk kesempurnaan taubat meninggalkan habitat lama ditinggalkan jauh-jauh. Jangan mandang mereka lagi, jangan menghubungi mereka lagi, jangan ketemu mereka lagi, jangan majelis sama mereka lagi, apalagi kembali bersahabat dengan mereka lagi. Jangan. Semata-mata menyaksikan mereka, langsung memori-memori kemaksiatan muncul lagi. Hati-hati. Sehingga semua nomor-nomor hapus, konten-konten hapus. Fitur-fitur semua mereka hapus, semuanya hapus. Kalau perlu ganti nomor. Itu yang terkait dengan e, medsosnya. Sudah hilang, pergi sejauh-jauhnya ke tempat yang lebih bagus lagi. Jangan singgung mereka, jangan dekati mereka, jangan e, kontak mereka, jangan lihat wajah mereka. Supaya kamu sempurna taubatnya kepada Allah Azza wa sebab melihat orang-orang yang jelek tadi memunculkan memori-memori lama. Itu dampak negatifnya. Allahul musta'an. Yang berikutnya. Ih, jam songo ya. Sepakat dulu sampai jam berapa kita ya, Pak? Dikarenakan pertanyaannya lumayan ini. Sampai jam berapa ya, Pak? Sembilan. Eh? Insya Allah. Yang berikutnya. Hmm. Di antara dampak negatif salah memilih teman ialah bahwasanya teman-teman jelek kamu tadi akan menghubungkan dengan kamu menghubungkan kamu dengan orang-orang lain, teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain yang lebih jahat lagi. Yang lebih parah lagi. Ketika kamu dihubungkan dengan mereka, terikat dengan mereka, nyaman dengan mereka akan semakin membahayakan kamu. Bisa jadi mereka lebih menyimpang, lebih jahat, lebih fasik, lebih fajir. Jangan lupa as-sahib sahib sahabat menarik ya. berupaya untuk menarik sahabat-sahabatnya untuk sama dengan mereka dan berada di komunitas mereka. Awalnya mungkin yang kamu kenal yang kelasnya kelas teri-teri gitu ya Hmm? Dalam dunia narkoba misalkan. Ketika engkau bersahabat dengan mereka-mereka ini mungkin awalnya kelas-kelas teri. Hah? atau kelas teri ya. Kelasnya yang masih ecengan lah gitu. Dikarenakan kenakalan dan segala macamnya tahu kalau di orang yang dulunya baik futur ya. Karena futurnya dikarenakan dia malas belajar dan segala macamnya, error taklimnya, mulai kenal dengan orang-orang jahat, kawan-kawan jahat, dikenalkan dengan hal-hal yang berbau narkoba. Awalnya juga paling yang kelas ringan. Dikarenakan yang masih ecek-ecek gitu ya, Pak. Yang ringan apa ini? Minum apa ini biasanya? Hah? Minum apa? Minumannya warnanya putih ya, Pak. Bening dia. Orang mengira lagi minum air putih, padahal ada campuran yang membuat dia agak sedikit fly. Sedikit fly. Wah, rupanya kok nyaman juga nih. Nah, artinya yang stres-stres sok-sok depresi-depresi dikarenakan tekanannya orang tua sudah mulai menghilang. Wah, nyaman juga sama kamu nih. Hmm, tuh. Kamu juga Ya, iyalah di rumah daripada dimarahi terus sama abah. Ditekang terus sama orang tua, mending kabur aja lah. Kamu punya uang enggak? Oh, uang mah gampang. Wah. Ya sudah, Nanti ketemuan janjian ya, kita ketemuan nanti uh, malam ini di sini. Kamu akan dapat yang lebih memuaskan. Boleh. Orang lagi futur, orang lagi heng. Para kelas itu janjian malam berikutnya. Eh, gitu. Wah, memang kamu ini bagus ini. Ya Allah, berangkat kemana kita? Gitu? Sudahlah, ikut aja. Udah dibawa ke sebuah tempat. kumpul di sana para profesional-profesional narkoba. Uh, kayaknya rame banget ini. Ya namanya narkoba diiringi dengan dentuman-dentuman musik yang uh, memekakan telinga. Itu sudah otomatis. Saya dikasih informasi harus sebagian ikhwah kita <clears throat> anggota pemerintahan yang biasa gerbek-gerbek tempat-tempat begini ini. Itu ada Nah, klasifikasinya. Saya kasih tahu jangan pengen tahu ya. <laughs> ya. Mesti gandengannya dengan musik. Kalau musiknya uh, yang seperti ini berarti kelasnya masih ecek-ecek. Hmm? Kalau musiknya seperti ini berarti kelas sudah mulai tinggi. Kalau musik yang seperti ini ini yang paling kakapnya. Jadi semakin hingar-bingar, semakin mengakan telinga, semakin wah suasana itu kelas berat. Kalau yang masih biasa-biasa gitu kayak yang didengarkan orang-orang eh, umumnya itu cek cek. Tapi yang sudah dang dung dang dung dang dung dang dung dang wah sudah luar itu sudah kelas berat. Informasi bukannya pernah nyoba informasi ilmu itu mungkin pernah pengalaman atau informasi dari orang yang terpercaya atau menyaksikan pernah menyaksikan sebuah kondisi peristiwa yang semisal Barakallah. Kamu punya ilmu. Ya sudah, uh, rame nih. Iya, enjoy di sini. Ayo masuk. Yang ketiga, mesti diiringi dengan para bidadari-bidadari dunia. Itu otomatis. Tidak akan lepas. Ya. Barakallahu fikum. Mau lagi hang lagi error bagaimana enggak tambah enjoy? Udah. Eh, bismillah, kok bismillah enggak pakai bismillah ya aja. Ya? <laughs> Langsung masuk. Oh bilang bilang tawakal Allah nggak mungkin ya. Langsung masuk. Udah tambah enjoy dia. Awalnya dia kaku, dia pemain baru. Udah enjoy aja. Hanya segini malah gini gini gini gini. gini. Udah mulai. Udah semakin lama. Sini, duduk sini. Gitu. Dikasih yang kelasnya udah mulai tinggi lagi. Nih, nih, nih. Datang nah, uh, eh, pramusaji, pramusaji segala macam tambah rusak. Bleng sudah hancur. Jadi bukan semakin tambah baik, tapi semakin hancur. Itu alami. Sebagaimana pula barakallahu fikum, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, kalau kamu mengenal teman-teman yang baik akan membawa kamu kepada kaum yang juga baik. Hah? Ayo, ayo, ada taklim, pengajian gitu. Di mana? Alabror. Itu daur umum itu, datang dari Jawa itu. Yang dulunya paling di tulang bawang, paling di mana? Ringsewu, paling di mana? Rata Sena atau apa gitu ya. Hah? kenanya cuma satu dua ikhwah tadi itu. Kita akan menyampaikan dia kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lebih besar, terkait dengan perkara kebaikan juga sama. Diajak daurah di sini, diajak daurah di Jawa sana. Sama kayak teman-teman yang jelek tadi Teman yang jelek akan membawa kamu, menghubungkan kamu kepada orang-orang yang lain, komunitas yang lain yang juga sama-sama jelek. Sehingga kamu semakin parah. Yang tadinya kamu pemain kelas teri, jadi pemain kelas kakap. Apalagi atau punya fulus. Di dunia itu yang penting fulus. Tebel fulusnya antum, kamu bisa berbuat apa saja. Bahkan antum bisa menguasai semua yang tadi dengan fulusnya. Hmm? Gitu. Hah? Ini antum. Gitu. Allah yaharifi. Tambah rusak. Hati-hati. Sehingga teman-teman yang jelek memiliki jerat-jerat yang jelek. Teman-teman yang baik juga memiliki jerat-jerat yang baik. Fallahul musta'an wala haula wala quwwata illa di antara para warahmatullahikum adalah ketika dia bersahabat dengan orang-orang yang jelek, dia akan dikenal dengan kejelekan tadi. Dia akan dikenal dengan kejelekan tadi dikarenakan dia bersahabat dengan orang-orang jelek tadi. Akhirnya masyarakat akan suubon kepada dia. Masyarakat akan suubon kepada dia. Ketika kejelekan tadi e, merupakan perkara-perkara yang sudah disoroti oleh pemerintah kita barangkali atau kepolisian dan segala macamnya, maka dia masuk dalam DPO daftar pencarian orang. Barakallahu Malah kamu masih masih pemula kelas 3, diciduk kamu nanti. Ada kelas Jaringan narkoba kena, jaringan terorisme kena, segala macamnya akan kena. Dan masih banyak lagi Sampai dikatakan oleh Al-Imam Salah seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali Rahimahullah Beliau menyatakan Ma khalaqallahu khalqan Adarra Minas sahibis su' Tidaklah Allah menciptakan sebuah makhluk yang lebih berbahaya dibandingkan dengan teman yang jelek. Ini makhluk yang paling membahayakan, yang paling mematikan. Teman yang jelek. Semua kejelekan akan kamu dapatkan. Asyik Al-Allamah Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah juga menyimpulkan wabil jumlah kesimpulannya kata beliau famusahabatul asrar madarratun atau mudirratun min jami'il wujuh ala man sahabahum Washarun alaman ala Secara global bersahabat dengan orang-orang yang jahat yang jelek membahayakan sangat memadorotkan dari semua sisi memadorotkan orang-orang yang bersahabat dengan mereka dan kejelekan bagi orang-orang yang bergaul dengan mereka fakam halaka bisa babihim akwamun betapa banyak suatu kaum yang binasa dengan sebab teman-teman jelek tadi Wa kam aqadu ashabahum ilal mahalik dan betapa banyak teman-teman yang jelek tadi menggiring teman-teman barunya tadi kepada kehancuran dan kebinasaan dari arah yang mereka uh, yang mereka tahu atau dari arah yang tidak mereka rasakan yang mereka tahu. Sehingga semuanya penuh dengan kejelekan, kejahatan, kebinasaan, madarat dunia, madarat agama, madarat akhirat. Hati-hati Jangan sampai salah, salah pilih teman barakallahu fikum, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, jangan berteman dengan orang-orang yang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya utarakan terkait dengan temanya. Pas jam sudah lebih sedikit. <coughs> Sekarang kita lihat pertanyaan yang ada di sini. Saya mohon maaf ketika nanti pertanyaan-pertanyaan ada tidak semua dijawab dikarenakan mungkin waktu atau yang kedua dikarenakan saya nggak mampu menjawab <laughs> karena sulit ya, pertanyaannya, ya atau bisa jadi dikarenakan e, pertanyaannya tidak pas untuk disampaikan di majelis umum seperti ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tarakallahu fikum. Oh.